Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Antv yang berbahagia Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita berjumpa lagi dengan satu program yang kita nanti-nantikan Cahaya Alhamdulillah pada hari ini seperti biasa saya akan berkunjung ke beberapa hamba-hamba Allah Ikhwan muslimin muslimat yang secara lahir mungkin kita akan selalu bertanya kenapa dan mengapa harus terjadi dan segala macam segudang pertanyaan tapi secara iman, di sisi lain kita akan menangkap bahwa ini merupakan satu hal yang dikatakan rahasia Allah. Kenapa Allah berikan begini? Kenapa Allah jadikan begitu? Insya Allah, kesempatan yang sangat berbahagia ini saya akan berkunjung kepada seorang hamba Allah yang usianya, Masya Allah, 66 tahun. Sudah lama ditinggal suaminya. Hidup setetangkara, namun punya keistimewaan. Walaupun keterbatasan yang dia miliki. Mata sebelah tidak dapat melihat, usianya sudah lanjut, namun masih aktif untuk mencari nafkah yang halal. Ibu ini adalah Ibu Narmis. Subhanallah, pemirsa yang berbahagia, rasa-rasanya kita sudah tidak sabar lagi untuk berkunjung kepada Ibu Maris ini. Mari sama-sama untuk berkunjung bersilaturahim ke rumah Ibu Maris. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, apa kabar Bu? Dengan Ibu Marmis ya? ya? Alhamdulillah. Sedang apa nih Bu? mengancing oh mengancing kancingnya yang oh ini jadi ini baju berapa satu baju berapa kancing biasanya ditempel ini tiga tiga ini baju daster itu baju tidur kali ya iya baju tidur oh gitu ini sehari suka dapat berapa bu pas lagi dulu normal ada 10, 15 sekarang dapat 5 sehari dapat 5 gitu. dapat 5 sehari dapat 5 baju 5 5 ribu deh sehari oh begitu hmm. Hmm. jadi dapat 1000 sehari 1000 satu ini satu ini 1000 rupiah iya oh satu baju itu 1000 rupiah berarti tidak sekodi 1000 sekodi 1000 iya subhanallah jadi satu kodi ini dapat 1000 iya jadi kalau seandainya sehari, insya Allah bisa lima kodi. Iya lima kodi. Alhamdulillah dalam keadaan seperti ini. Iya, jadi hmm. nggak lihat. Sekarang kurang-kurang lihat nih. Sekarang kurang lihat. Nah, iya. Apalagi katanya yang dengar yang kiri sudah nggak bisa iya, lihat. Nggak bisa lihat lagi. Yang kiri udah nggak bisa lihat lagi. Bisa Ibu menghasilkan ataupun mendapatkan lima ribu berarti dalam lima kodi ya. Iya. Itu e, dari mulai jam berapa mengerjakannya bu? Ya seininya jam sembilan dapat pagi jam sampai jam 12 dua kodi jam, yeah. jam, sampai sore eh, tiga, eh, tiga kodi ya lima kodi lima kodi jadi dari jam sembilan mulainya ini iya. Yeah. selesai mungkin sampai setelah iya, asar yeah, gitu ya iya, istirahat mungkin setelah zuhur setelah asar begitu aja subhanallah jadi ini selalu Yang dikerjakan sudah berapa lama ibu mengerjakan mengancing seperti ini udah Empat tahun. Empat tahun. Ya. kalau saya boleh tahu, suami ibu sudah wafat katanya. Iya. Sudah berapa lama suami wafat? Sudah tiga tahun. Sudah tiga tahun. tahun. Berarti kalau dilihat mungkin setelah mungkin dekat-dekatnya setelah suami wafat begitu ya ibu iya. melakukan ya, aktivitas ya, ini ya. ya. Subhanallah. Mungkin ibu punya kerjaan lain selain ini? nggak bisa lagi habis mata, mata. dulu sebelum mengancing apa yang dikerjakan sama ibu hmm. menjahit dulu bisa iya. menjahit ibu ya. tapi sekarang mungkin sudah iya, tidak bisa, bisa lagi. lagi hanya mengancing iya. saja ya. subhanallah saya lihat tadi dari jauh pas ibu lagi ngancing kayaknya sudah lihai sekali ya kena udah lihai sudah <laughs> sudah bisa aja kalau ya. gitu walaupun dengan mata agak sedikit susah apalagi kalau mata normal ya bu ya iya, iya. subhanallah jadi ini yang setiap hari dilakukan oleh ibu iya setiap hari setiap hari ini yang ngantar uh, ini kemana Bu? Ada kawan atau sahabat yang kawan, ngantar? Kawan nyantarin ke rumahnya. Ngantar ke rumahnya, nanti diantarin ke sini. Nanti iya. kalau sudah selesai sore diambil. Diambil. Setiap hari diambil. dilakukan seperti itu. Iya. Jadi ibu kalau seandainya melakukan dari sore atau dari pagi sampai sore, waduh malam lelah sekali dong ya. Iya, iya. Tinggal istirahat iya, aja gitu ya. Udah sholat, udah apa tuh ya tidur tiduran gitu ya, baca baca hmm. apa, tuh, kalau alhamdulillah apa hmm. itu. Ya. Melakukan ya, aktivitas gitu, ibadah juga dilaksanakan iya. oleh ya. ibu. Hmm. Subhanallah. Dan ini merupakan satu hal yang paling indah mungkin selama ini saya berkunjung ke sana kemari ke sana kemari. Usia ibu berapa tahun bu? 65 65 jalan ke 66 insyaallah ya. mungkin oh, alhamdulillah. Jadi sekarang ini di usia e, mau masuk ke 66 tahun ini hmm. tetap saja Iya mengancing habis. Mengancing ya. Kalau di rumah aja jemu mendingan di, di diajak bekerja begini aja bekerja badan aja. jadi sehat badan. Keluarga mungkin anak ini ada? Ada anak. Anak di mana sekarang kerja atau? Nah, kerja ya kerja Ngojek, ada kerja itu Kenapa ibu nggak minta aja sama anak gitu biar ibu istirahat aja gitu, minta aja sama anak penghasilan gitu. Ya kita tuh dia, dia ngasih ya, jadi juga nggak ngasih nggak apa-apa gitu. ya. Iya, gitu oh, pokoknya ibu nggak mau minta gitu iya, ya, dikasih. Minta terima kasih nggak dikasih iya. juga nggak ada masalah iya, makanya ibu cari nafkah sendiri iya. biar lebih nikmat cari nafkah iya. sendiri gitu Iya. Subhanallah. Ibu tinggal di sini sebelah mana, Bu? Itu di sebelah. katanya tidak ibu, dari sono. Oh, Ibu katanya tinggal sendiri ya? Iya, tinggal bertiga, saudara. Bertiga iya. dalam satu tempat bertiga. Iya, ah, iya. Bertiga. Berarti siapa aja yang bertiga, itu? si Jo, iya. Jang itu, itu siapa ya. anak ibu semuanya? ya? Iya, anak. anak ibu di iya. sini. Ya. Jadi satu tempat itu tiga gitu. Ya. Kalau boleh, saya boleh berkunjung ke rumah ibu. boleh. Kalau nggak ganggu ini pekerjaan ya, ibu, nggak apa-apa ya. Iya. Boleh bu, itu juga sana. Ya <laughs> makasih banyak, senang sekali. Iya. <laughs> ini saya bawa bu ya. Iya. Nama saya Ida. Saya salut sama Ibu Marni Eh, sehari-harinya dia kerja meski, meskipun ini satu saya sekolah di seribu tapi dia mau tapi keluarganya banyak tapi dia mau kerja sehari-harinya kayak gini salut ima ibu Marni gitu. dia sehari-harinya maunya sholat pulang sholat kerja eh, bisa sholat kerja kerja pulang salutnya ibu Marni sehari-harinya rumah saya Pak Ustaz. Masya Allah, tapi Alhamdulillah sejuk sekali di dalamnya Bu ya. Iya. <laughs> Alhamdulillah. Ibu tinggal di sini sudah berapa lama Bu tempat ini? Udah baru seminggu kena pindah dari oh dari dari sana jadi ah, sekarang tinggal ada, di sini ya nggak ada tempat lain lagi di, di tempat lain mahal. Oh gitu. Ini kalau ini dua dua ratus ya terjangkau deh. Oh ini per bulan kontrak. Iya. Oh jadi ini segini itu kontrak eh, satu bulannya dua ratus ribu. Tinggal di sini mungkin tadi ibu bilang di sini ada beberapa orang bagaimana bagaimana gini ya, gitu yang satu di luar oh yang satu yang di luar iya jadi mungkin malam. kebanyakan ibu menyendiri kalau begitu ya di sini iya kebanyakan iya, sendiri gitu ya iya oh subhanallah jadi ini dalam keadaan seperti ini ibu memang tinggal di sini baru seminggu rencana memang ya karena ini terjangkau iya, tempat ya, terjangkau, ini ibu akan selalu tetap di sini. Ya, Ya. Subhanallah. Anak ibu sudah berkeluarga apa belum? Yang dua itu belum. Yang dua itu belum. Yang yang yang satu kan apa ngojek ya. ya. Yang sama ibu yang satunya lagi belum kerja. juga kan. Belum belum kerja. Laki-laki yang, yang dua-duanya laki-laki ya. ya. Subhanallah. Jadi ini Masya Allah ini hmm, tempat yang bawa berkah Insya Allah buat Ibu ya Bu ya Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu Tadi Ibu kan dibilangnya daripada duduk malah suka sakit Suka sakit akhirnya Ibu kerja gitu Emang ya. buat Ibu manfaatnya kerja itu apa saja sih Bu diantaranya gitu Ya di kalau dibuat kerja badan tuh agak sehat apa dibuat ya. duduk melihat TV itu tidur apa sakit, sakit ya. badan memang memang ibu sakit apa selama ini yang ibu punya yang keluhannya gitu ya keluhan tuh di mata aja mata aja ya, ya. penyakit gula oh gitu iya iya ya. jadi justru kalau nonton TV aja malah ngantuk iya, tidur, tidur malah pusing malah gitu ya pusing, akhirnya kerja, lagi di antaranya seperti ini iya. dan alhamdulillah mungkin bisa menghidupi untuk iya, sendiri ya bisa beli makanan sendiri gitu iya. bisa apa sendiri subhanallah ini satu hal yang luar biasa bu dan saya kagum sekali gitu di usia yang 66 tahun jalan ini tapi masih iya. kokoh saja gitu. Yeah. Ibu tadi bilang saya nggak mau minta sama anak. Kalau anak ngasih alhamdulillah, yeah. nggak ngasih juga nggak apa-apa, begitu ya. Iya. Seperti itu. Dan subhanallah e, dalam keadaan sendiri seperti ini gitu ibu nggak ada yang diharapkan ingat nggak sama almarhum yang ya ingat-ingat ya apa boleh buat dia betul ya berdoa aja deh ya Allah mm -hmm. jadi dulu almarhum masih ada kerjanya apa bu oh supir supir ya supir. dan mungkin ada tempat berbagi segala macam ya. bisa bicara sama hmm. almarhum nemenin ibu gitu ya. Iya. dan ibu pun mungkin tidak suka susah payah seperti ini seperti sekarang ini kalau bapak masih ya. ada gitu ya tapi ya ada bapak membantu dibantu-bantu dibantu juga bantu Bapak. gitu. Ya. Iya, iya, iya. Karena Bapak supir ya dapat duit ya nggak ya, ya dibilang belum eh, sederhana apa iya, ya. Iya. Yang penting mencukupi ya, iya. Ya, untuk anak-anak. Iya, iya. Uh, yang Ibu rasakan gitu mm, banyak tenangnya apa banyak gundahnya sekarang ini? Ya, kalau dipikir ya ya sama aja karena hidup ya beginilah apa belum hmm, gitu pokoknya jalankan aja gitu ya. jalankan gitu, aja tuh iya pokoknya mau bagaimanapun mau, iya. tetap iya, gitu ya tetap, tetap tapi ada satu hal yang harus dipegang sama ibu iya. bahwa satu hal yang paling penting kenikmatan yang ada di setiap hamba Allah itu ternyata adanya dalam satu pintu yang namanya pintu syukur. Iya, pintu iya. syukur. Ya syukurlah begini. Syukurlah, syukurlah apa yang didapatkan, syukurlah iya. apa yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Orang sehebat apapun dia rumahnya, sebanyak apapun kendaraannya, sehebat apapun dia bajunya, kalau nggak bersyukur pasti dia merasa kurang ya, terus. Iya, kurang terus. terus merasa kurang, merasa kurang karena apa? Satu, dia tidak bersyukur. Tapi coba kalau seandainya ibu bersyukur seperti yang ibu laksanakan sekarang ini ya. subhanallah walaupun hanya dengan ancingin baju segala macam ya. mungkin iya. sehari lima ribu tapi dengan rasa syukur itu ya. ibu dengan mata ah saya jalanin saja hidup ini Subhanallah dengan nyata nggak ada bedanya dari dulu sampai sekarang istilahnya apa? Karena rasa iman dan syukur yang ada. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah begitu ya karena yang jelasnya lain syakartum la nakum itu berfungsi untuk segala hal. Allah kan sudah jelas Bu ya. ya. Apabila ibu bersyukur, Allah akan apa? Tambah. Tambah. Tambah nikmat yang ibu rasakan, nikmat yang ibu miliki sekarang ini, ibu miliki masya Allah dalam arti kata ini tempat satu satu hal yang sangat luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya secara lahiriah ini tempatnya bagaimana bagaimana tapi kalau dipandang secara ridho batin subhanallah ini yang dikatakan jannah ya. surga buat ibu. Ibu bisa iya. tahajud di sini, ya kan Bu? Iya. Ibu bisa sholat di sini, ibu bisa duha di sini. Iya. Gua Hiro dulu mendapatkan Rasulullah mendapatkan wahyu. Apakah gua Hiro tempat yang mewah? Bukan. Gua itu hanya sekedar gua saja tapi di situ Al-Qur'an turun, subhanallah. Iya kan? Hmm. Tempat yang seperti ini mungkin kecil, tapi jika dipakai untuk sholat dipakai untuk tahajud, dipakai untuk zikir, dipakai untuk bersyukur. Justru tempat ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Jadi kunci yang paling indah yakni syukur. Syukur pada Allah. Syukur. Iya. Ibu merasakan nikmat apa yang sekarang ibu rasakan saat ini? Ya bisa ini aja yang dia tuh mata kurang lihat hmm. gini yang penting bisa bergerak badan bisa ini dilihat hmm. orang ada yang kakinya biar gemuk yang jalannya susah <laughs> kalau kita kurus tapi kena terus saya berdoa pada Allah ya ya begini aja dan yang hmm. penting badan, badan benar bu jadi subhanallah benar itu prinsip yang benar karena apa memandang kepada orang lain yang lebih rendah dari iya. kita. Ya. Orang lain begitu tapi dalam keadaannya tidak iya. nyaman, ya. Hmm. mungkin gemuk, ibu bilang susah jalan, ya, gitu kan. <laughs> Jalan, <laughs> mungkin kelihatannya hebat, mungkin kelihatannya makmur padahal ya. hatinya susah, gitu ya. ya. Tapi ibu insya Allah dengan syukur ini yang tadi Ibu katakan, alhamdulillah syukur. Iya. Saya ini begini sehat, mata lancar, begitu ya. Iya. Ataupun dalam arti kata mata sebelah bisa melihat yang sebelah tidak, tapi Ibu masih mensyukuri iya. dengan mata yang iya, satunya iya. lagi dan ini satu hal prinsip yang benar di dalam syariat Islam. Yang penting iman kepada Allah. Alhamdulillah, ini yang paling indah jawaban yang saya tunggu-tunggu bahwa dengan menyatakan yang penting iman ada di dalam jiwa ibu. Kalau dengan iman bu, tinggal dimanapun itu akan merasa seperti nyaman hidup di dalam kenikmatan yang paling tinggi karena ada iman. Subhanallah. Mudah-mudahan iman ibu ini selalu dipupuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman ini yang akan menghantarkan pertemuan ibu dengan suami ibu yang sudah wafat. Iman juga yang akan mengabulkan ataupun yang akan menjadikan di antaranya doa terkabul kepada Allah. Kalau saya tanya sama ibu kira-kira di waktu yang sangat indah ini, saya mau dengar ibu doa apa yang ingin ibu panjatkan kepada Allah untuk ibu, untuk suami dan untuk anak-anak. Kira-kira silahkan bu. Rabbana asina, fid ya. hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. alamin. Itu saja. Untuk suami ibu mungkin doakan. Iya, doa. Ya Allah, Aku berdoa padamu ya Allah Lapangkanlah kuburan kami ku ya Allah Terimalah amal ibadah ya Allah Lapangkan aku yang jauhkan Sisa kubur Bolehlah tempat yang layak di sini ya Allah Begitu juga ibu bapa Semuanya Dan saudara-saudara aku Tiada anak-anakmu semuanya ya Allah Inilah dia Tunjuk yang baik Berilah kesabaran yang baik Itulah yang meminta pada Allah Tahan Allah Ta'ala InsyaAllah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala Bu. Dan Ibu jangan lepas untuk selalu berdoa dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menyaksikan tayangan ini insya Allah mengaminkan doa Ibu. Ya. Ibu harus yakin kalau doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yakin doa akan dikabulkan oleh Allah. Yakin, yakin, yakin. Datang dari Allah kembali kepada Allah. Amin. Subhanallah. Itulah satu hal yang paling benar karena sesungguhnya istilahnya doa dari Allah maksudnya doa yang akan dikabulkan oleh Allah bisa di dunia bisa di akhirat jadi Allah akan mengabulkan doa ini bisa di dunia dan bisa di akhirat. Di akhirat, doa ini akan dikabulkan dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Insya Allah doa ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Alamin. Terima kasih banyak bu. Mudah-mudahan silaturahim saya ini ke tempat ibu membawa berkah. Dan insya Allah saya pun secara pribadi sangat senang sekali berjumpa se seorang sosok ibu yang sangat tabah, kuat gitu ya. Dan insya Allah ketabahan yang ibu dapatkan ini menjadi contoh bagi siapapun yang melihat tayangan ini sesungguhnya kekuatan dan ketabahan ini apabila disertai dengan iman akan menjadikan sosok yang kuat tabah seperti ibu walaupun suami meninggal walaupun anak terkadang datang ataupun tidak tetap ibu selalu mengatakan alhamdulillah ya alamin syukur kepada Allah mohon maaf bu mungkin saya mengganggu ibu saya mohon pamit Insya Allah silaturahmi akan berlanjut dan lain kesempatan Insya Allah saya akan berkunjung lagi ke rumah ibu. Iya. Makasih banyak bu. Iya. Mari, <laughs> sampaikan salam untuk anak-anaknya bu. <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Marnis. Apa? Ini saya uh, ada amanah dari Antep Peduli, mohon diterima dan insya Allah bermanfaat ini. Iya. Hmm. Ibu Marnis. Ya, mohon diterima Bu ya. Iya. iya. Ya, terima kasih ya, banyak. Iya. Makasih banyak. Ya, saya sudah bisa berkunjung dan silaturahim ke rumah Ibu. Iya. Ya, mari Bu. Terus <laughs> ya. Iya. Alamin Pemirsa yang berbahagia Subhanallah Baru saja kita berkunjung ke rumahnya Ibu Marnis dan masya Allah tabarakallah ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita petik daripada silaturahim kali ini. Ternyata kalau kita melihat satu kalimat yang indah khairun nas anfa'uhum linnas sungguhnya sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi ini adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi subhanallah Mungkin jika ada orang yang tidak mampu untuk bermanfaat kepada orang lain, satu, apa? Jangan menyusahkan orang lain. Allahu Akbar. Lihat satu hal yang dilakukan oleh Ibu Marnis ini, insya Allah bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah. Kenapa? Dia melakukan hal yang terindah, bermanfaat untuk orang lain, bahwa kita melihat sosok yang tangguh, kuat, dan tidak pernah putus asa. Dan dia selalu mencari nafkah dengan tangannya sendiri itu adalah manfaat bagi orang lain, nasihat buat kita dari kejadian itu. Subhanallah. Juga kalau seandainya nomor dua ditanya, dilihat, ternyata dia pun tidak mau menyusahkan orang lain. Tidak mau menyusahkan tetangganya, tidak mau menyusahkan anaknya, tidak mau menyusahkan keluarga yang lainnya. Kenapa? Dia tidak mau meminta-minta. Kalau dia mau, dia minta saja kepada anaknya. Nak, ibu perlu ini, nak, ibu perlu itu. Tapi subhanallah, dia menyatakan, ah, saya tidak minta. Kalau dia kasih terima kasih, nggak jual, nggak apa-apa karena saya sanggup bekerja. Walaupun keterbatasan mata yang sudah tidak bisa melihatnya dan usia yang sudah mulai ataupun sudah 66 tahun, sudah lanjut. Tapi subhanallah, dalam keadaan yang khidmat, dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan jauh daripada putus asa, tetap dia menganci pekerjaan yang dia lakukan dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Lihatlah, pemirsa yang berbahagia, lihatlah sosok wanita yang seperti ini. Dan insya Allah tayang ini bermanfaat untuk kita seluruhnya dan sanggup menjadikan ibrah bagi kita seluruhnya. Jagakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keperluan yang Anda butuhkan dan bila semuanya telah siap, maka segeralah